Islam adalah agama yang mengatur hidup dan kehidupan manusia. Dunia dan akhirat mereka. salah satu urusan dari sekian banyak urusan manusia yang diatur oleh Islam dengan sebaik-baik pengaturan karena memang Islam datang untuk kemaslahatan bagi umat manusia dunia dan akhirat mereka salah satu yang diatur oleh Islam dalam urusan dunia manusia adalah masalah muamalah hubungan di antara manusia hubungan di antara manusia ini begitu banyak dan semuanya lengkap diatur oleh Islam karena memang Islam agama yang sempurna yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Demi kemaslahatan Demi kemaslahatan umat manusia dunia dan akhirat mereka untuk kemaslahatan umat manusia dunia dan akhirat mereka. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam kitabnya yang mulia, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu al Islam dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Bahkan orang-orang musyrikin menjadi saksi tentang kesempurnaan Islam bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya segala sesuatu walaupun mereka tidak beriman walaupun mereka menentang Allah dan Rasulnya walaupun mereka tidak mempercayai atau ingkar terhadap Allah dan hari akhir di dalam sahih Muslim dari jalan, dari jalan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu orang-orang musyrikin bertanya kepada para sahabat qala lana al-musyrikun berkata orang-orang musyrik kepada kami allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ati bukankah nabi kamu yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatu sampai buang hajat pun diajarkan. Dijawab oleh para sahabat yang waktu itu dia wakili oleh Salman. Ajal, betul. Ini persaksian besar dari kaum musyrikin yang mengetahui bahwa nabi kita, nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita. Sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus beliau untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak kami utus engkau melainkan untuk seluruh umat manusia dan Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatur hidup dan kehidupan manusia oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah ya ayyuhalladzina amanu fis silmi kafah wahai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam ajaran Islam secara keseluruhannya, maka wajib bagi kita masuk ke dalam ajaran Islam. Akidahnya, keyakinannya, keyakinan Islam. Ibadahnya adalah ibadah Islam. Muamalatnya muamalat Islam. Adab dan akhlaknya adalah adab dan akhlak Islam. Suluk perjalanan kehidupan kita di dunia sampai akhirat adalah dengan cara-cara dan ketentuan syariat Rabbul Alamin yang telah diatur dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Sidang Jumat yang saya muliakan Salah satu yang diatur oleh Islam dalam masalah muamalat adalah jual beli atau perdagangan. Islam memiliki sistem perekonomian yang sangat baik sekali. Karena Islam memang datang untuk kemaslahatan manusia. Sistem perekonomian yang diatur oleh orang diatur oleh Allah Tabaraka wa taala maslahat. Semuanya adalah kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan semuanya adalah akan menghasilkan keuntungan kebahagiaan bagi dunia, kebahagiaan bagi manusia dunia mereka dan akhirat mereka. Karena memang tidak ada kebahagiaan bagi manusia dunia dan akhirat mereka kecuali dengan Islam. Dan tidak ada kebahagiaan bagi kaum muslimin kecuali mereka mengikuti peraturan syariat Rabbul Alamin yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Islam mendasari perekonomiannya dengan sesuatu yang halal dan jauh dari segala bentuk kezaliman. Oleh karena itu Islam melarang jual beli perdagangan dengan cara pertama ar-riba. Satu sistem perekonomian yang sangat zalim sekali. Yang kedua Islam melarang segala bentuk perdagangan jual beli dengan cara perjudian dan dengan segala cabangnya karena riba mempunyai cabang yang begitu banyak, perjudian mempunyai cabang yang begitu banyak. Gitu. Yang ketiga Islam melarang jual beli atau perdagangan dengan cara tipuan, menipu dengan segala cabangnya. Gitu. Yang keempat, Islam melarang jual beli atau perdagangan dengan cara gerar Tipuan zat barangnya. Atau dengan bahasa keseharian kita, beli kucing dalam karung. Berarti Islam dalam transaksi jual beli harus jujur. Tidak ada tipuan. Dan zat barang yang dijual pun harus sesuai dengan apa yang dikatakan. Yang kelima, Islam melarang sistem jual beli perdagangan dengan cara pemaksaan atau adanya unsur pemaksaan. Karena itu harus disyaratkan dengan saling redok satu dengan yang lain. Tapi saling redok satu dengan yang lain sesuai dengan syariat Rabbul Alamin. Berapa banyak orang yang saling melakukan riba antara satu dengan yang lain tetapi mereka saling redok. Keredoan mereka tentu tidak diredoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sidang Jumat yang saya muliakan. Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah